meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam mewajibkan kepada para pengikutnya untuk berbuat baik dalam segala hal. Seseorang yang baik keislamannya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha." Apabila seseorang dari kalian memperbaiki Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya ditulis untuknya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan setiap keburukan yang dilakukannya ditulis baginya seumpamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan, tumpukan dosa di masa jahiliyah yang membebani pundak orang yang baru mendapat petunjuk akan terbebas dengan taubat yang benar dan memperbaiki amal perbuatan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah, wa man asa'a fil Islam ukhidha bil awal wal akhir." Barang siapa berbuat baik di dalam Islam, niscaya ia tidak terkena sanksi karena perbuatannya di masa jahiliyah. Dan barang siapa yang berbuat jahat di dalam Islam, niscaya ia terkena sanksi karena dosa yang pertama dan yang terakhir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui tentang siapakah orang yang paling baik. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man umruhu wa hasuna amaluh." yang artinya orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala aktivitas kehidupan merupakan lahan untuk melaksanakan kebaikan. Karena itulah seseorang dilarang mengharap kematian hanya karena permasalahan duniawi. Imam Al Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yastatib. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Bisa jadi dia adalah orang yang baik, sehingga ia bisa menambah kebaikan. Atau bisa jadi dia adalah orang yang jahat, sehingga ia bisa kembali dari perbuatan jahat dengan bertaubat. Kaum muslimin rahimakumullah. Salat merupakan salah satu sarana untuk penanaman sifat ihsan atau sifat baik di dalam jiwa karena ia menghalangi dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Kaum muslimin rahimakumullah. Agar seseorang menjadi pribadi yang baik, dia harus berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Wahai Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya kecuali engkau Palingkanlah dariku keburukan akhlak. Tidak ada yang bisa memalingkan keburukannya dariku kecuali engkau. Hadis riwayat Muslim. Kau muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Medan jihad merupakan salah satu kesempatan untuk memperbaiki akhlak dan membersihkan tabiat-tabiat buruk. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu sahabatnya Aksam bin Al-Jauni radhiyallahu an. Ya Aksam ibn Al-Jaun, ugzu ma ghairi qaumik yahsun khulukuk wa takrum ala rufaqaik. Yang artinya, wahai Aksam, berperanglah bersama selain kaummu, niscaya baik akhlakmu dan engkau mulia bersama teman-temanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah keluar dari lingkungan tempat tinggal biasanya merupakan termasuk perkara yang berat terhadap jiwa. Bergabung bersama kaum yang lain dalam jihad visabilillah merupakan kesempatan untuk mendapat pengaruh kebaikan yang ada di sisi mereka dan memperbaiki budi pekerti dengan mengikuti yang paling utama yang nampak dari mereka. Pergaulan singkat biasanya menampakkan yang terbaik dari sisi orang lain – dan menutupi segala kekurangan yang nampak dalam pergaulan yang lama. Tarbiyah Quraniyah menumbuhkan dalam jiwa seorang mukmin untuk selalu berbuat ihsan karena dia diminta untuk merenungkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa nikmat-nikmat yang tak terhingga dan dia dituntut untuk berusaha berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah taala telah berbuat baik kepadamu. Kau muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran banyak sekali anjuran bagi seseorang agar berbuat baik untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan mendapatkan dukungan tidak hilang pahala, dekatnya rahmat darinya, dan diberikan hikmah serta ilmu sebagai balasan perbuatan kebaikannya. Sedangkan baginya di akhirat, dia akan mendapatkan surga serta mendapatkan tambahan nikmat berupa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun para dai, banyak sekali lahan kebaikan di hadapan mereka. Berdakwah dengan baik adalah kebaikan, berkata lembut dalam berdakwah adalah kebaikan, memerintahkan berbuat adil adalah kebaikan, berdebat dengan baik adalah kebaikan, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang dapat dia lakukan. Sebaliknya, seseorang harus senantiasa menjauhi sifat zalim, dan jika terjerumus dalam kezaliman, hendaknya ia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "A'udzubillahi billahi illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su' fa inni ghafurur rahim. Tetapi orang yang berlaku zalim, kemudian ia berbuat baik setelah kezalimannya, maka sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Surah An-Naml ayat yang ke-11. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hendaknya seorang muslim menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam berbuat kebaikan sehingga dia akan meluruskan langkah dan menjadi penolong terhadap orang-orang yang memusuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, Adapun orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Kaum muslimin ya Allah wa iyyakum, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang baik dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة